Baik, eh, demikian jawabannya dan kembali kita angkat bagi para pendengar roja yang ingin bertanya di 0218236543. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa Bapak di mana? Di iya, Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz yang saya ingin tanyakan kepada Ustaz. Eh, banyak tuduhan bahwa dakwah kita ini dakwah manhaj salaf yang saya maksud mereka berfaham wahabi gitu yang saya ingin tanyakan apakah paham Wahabi termasuk Taifah Al-Mansurah gitu Ustaz. Mm -mm. Syukran kasiran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Uh, kita jawab dari beberapa sisi ya. Yang pertama, ya, berkaitan dengan masalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian juga penisbatan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Sisi yang pertama bahwasanya sesungguhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala tidak memiliki madhab tersendiri. Sawa'un kana fi babil i'tiqad au fi babil fiqhi. Ini yang harus dipahami oleh seluruh kaum muslimin. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dia tidak memiliki madhab tersendiri baik di dalam masalah akidah ataupun dia di dalam masalah fikih. Fa innahu salafiyun. Sesungguhnya ia adalah seorang salafi, salafiul manhaj wa salafiul akidah Di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dia adalah salafi di dalam manhaj, dia juga salafi di dalam akidah, juga salafi di dalam masalah fikih dan yang lainnya. Dan barang siapa yang meneliti ucapan beliau, dia menukil ijma, menukil kalam Imam Syafi'i. Ya. Sebagai contoh umpamanya dalam kitab Usul Salasah ketika menjelaskan tentang surat wal apa uh, wal asri innal insana lafi husrin illa ladina amanu. Beliau menukil kalam Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan dia itu adalah laisa minal muta'assib ala madhhabil Imam Ahmad dan dia juga bukan termasuk orang yang mutasib dengan madhab Imam Ahmad itu di dalam masalah masalah fikih fa innahu salafiyyu sunniyun wa min ahli sunnati wal jamaah Syekh Muhammad bin Abdul Hab rahimahullah taala dia adalah seorang salafi dia adalah sunni dia di antara ahli sunnah dan min aimati ahli sunnati wal jamaah itu yang pertama yang kedua bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala la yulzim ahadan abadan ayat madhaba atau bi madhabihi. Yang kedua bahwasanya Imam ah, Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah dia menuntut orang ya, untuk bermadhab dengan <clears throat> apa yang dia katakannya. Dalam arti dia tidak menyuruh orang untuk ya mengikuti apa yang dikatakan, tetapi apa hak yang dibawa olehnya. Yang manakala itu adalah kebenaran bersama dalilnya. Ya. Itu perkara yang wajib kita ketahui. Dan beliau itu termasuk mengarang kitab yang berkaitan dengan larangan taklid. Ya. Demikian juga tidak ada satu kelompok pun baik dari ulama Saudi ya ataupun bahkan ulama Najd ataupun ulama ulama para ulama yang mereka itu mewajibkan untuk bermadhab dengan madhabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan untuk berpegang teguh hanya dengan kaulnya tidak jadi ini tidak ada. Jadi tuduhan ini di ayah sayyah saja. Jadi tuduhan ini adalah merupakan rekayasa. Ya. Jawaban yang kedua, jadi jawaban yang kedua ini kan berkaitan dengan jawaban yang pertama berkaitan dengan kaidah itu. Jawaban yang kedua, apabila para ulama dikatakan umpamanya salafi, fulan salafi, atau fulan sunni, ya, maka ini ditinjau bahwasanya mereka adalah para pemikul. Mereka adalah yang menyebarkan. Maka kadang-kadang kita dalam satu zaman ataupun dalam satu generasi ya kita kembali bertanya ya, mengembalikan urusan kepada ulama-ulama tertentu. Itu satu hal yang diperintahkan oleh Allah taala. Fasalu ahla dzikri in kuntum la Maka pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau ialah yang dimaksud dengan Taifah al Mansurah dan saya meyakini bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab biidznillah dengan izin Allah taala dia adalah salafi, dia adalah sunni, dia adalah Taifah al Mansurah. Bahkan bisa dikatakan ya, laisa mimba bita'asub dan ini bukan mimba bita'asub tetapi bagi orang yang membukakan mata hati dan membukakan kedua matanya anhu ummatun wahdah Kenapa? Ketika waktu itu terjadi berbagai bentuk kesyirikan, berbagai bid'ah, kemudian terjadi berbagai bentuk-bentuk apa penyimpangan di dalam akidah, di dalam amal. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sepertinya adalah orang yang satu yang mendakwahkan tauhid pada waktu itu dan mendakwahkan sunnah. Bahkan di dalam kisahnya disebutkan ada yang dinamakan Ibnu Fairuz kalau tidak salah namanya karena Ibnu Ahdin bil Kiroah, karena saya mungkin agak lama dalam membaca sirah ini. Ya, Ibnu Fairuz itu seorang yang ia hafal Bukhari. Tetapi dia merasa berat ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengajaknya untuk meng, apa merubah kondisi orang. Di mana pada waktu itu orang-orang di sekitarnya adalah menyembah kepada Syamsan, kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Yaitu apa? Kuburan-kuburan yang diagungkan dan sebagainya. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika waktu itu menyeru kepada beberapa ulama untuk menyampaikan tentang masalah tauhid dan dakwah tauhid ini. Maka kalau ditinjau pada waktu itu, beliau adalah orang yang mendakwahkan dakwah hak ini. Lalu orang, ya, artinya apa? Menampakkan bahwa di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdullah. maka ini tidak mengapa. Sebagaimana kita menisbahkan sunnah kepada syekh, kepada Imam Syafi'i, kepada Imam ali, kepada Imam Ahmad. Ditinjau dari sisi bahwasanya mereka itu yang memunculkannya. Nah, kemudian yang ketiga, kadang-kadang kita di lapangan ketika kita menuduh si fulan Wahabi ataupun bukan Wahabi, kadang-kadang kita menjadi bingung nih. Dan saya mungkin akan berikan beberapa contoh. Ya. Maaf ya. Jadi di sini artinya saya menyampaikannya ini hujah gitu, argumentasi gitu. Umpamanya sekarang maaf tentang bacaan Quran gitu ya. Apakah bacaan Quran kepada yang mati? Ini kan karena apa? Ketika masyarakat kita mengatakan Syafi'iyun ya. Kemudian kadang-kadang ada tuduhan Wahabi. Kalau orang <coughs> tidak membacakan Quran buat yang mati itu dituduh Wahabi, sesungguhnya itu satu kesalahan besar. Gitu. Kenapa? Karena sesungguhnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya bacaan Quran tidak sampai kepada yang mati dan itu bisa dibaca baik dalam kitab-kitabnya, dalam kitab Al-Um ya, dan yang lainnya. Maka Imam Syafi'i rahimahullah taala itu membawakan perkataan para sahabatnya. Para sahabat yaitu apa? Laukana khairan la sabakuna ilai. Artinya apa? Kalau bacaan Quran ini adalah merupakan satu sunnah dalam arti ini adalah akan bermanfaat bagi yang mati, maka kata Imam Syafi'i ya orang-orang pertama yang akan pertama melakukannya bacaan Quran ini. Kenapa Rasul tidak membacakan Al-Quran buat Hamzah, buat Khadijah radhiyallahu taala anha? Kenapa Abu Bakar, kenapa Umar tidak membacakan buat apa? Buat Abu Bakar. Kenapa Utsman tidak membacakan Quran? Umumnya mengumpulkan orang baca Quran buat Abu Bakar ataupun buat Umar. Maka Imam Syafi'i mengatakan laukan la sabakuna ilai. Nah, maka di sini berarti apa? Dituntut kaum muslimin dalam masalah ini bukan dari segi kita saling turun menurut dalam penisbatan. Sebab penisbatan kita hanya diperintahkan kepada sunnah. Penisbatan kita hanya kepada Islam, tidak penisbatan kepada individu. Kita bukan Syafi'i, kita bukan diperintahkan untuk menisbatkan kepada Hambali ataupun kepada Syekh Muhammad bin Abdullah. tetapi kita diperintahkan menisbatkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Menisbatkan kepada sunnah sunni dan salafi. Salafi penisbatan bukan kepada individu, tetapi kepada jamaah yaitu para sahabat yang mereka telah mendapatkan kebaikan. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Jadi di sini kalau kita itu berpikirnya jernih, kemudian kita melihat dengan pandangan dengan dalil, pandangan dengan argumentasi, maka kita akan mengetahui bahwa penamaan-penamaan ini sebenarnya penamaan yang didatangkan dari musuh-musuh Islam untuk tafrik bainal muslimin. Jadi artinya untuk memecah belah kaum muslimin. Nah, maaf ya, di sini saya perlu eh, kalau sekarang tidak boleh penamaan Syafi'i ataupun Hambali, kenapa penamaan Sunni Kok ada gitu ya? Kenapa tidak dikatakan muslim saja? Ya. Kita jawab dari dua sisi. Ya. Adapun penamaan penisbatan kepada Syafi'i, Hambali, Hanafi, maka itu adalah penisbatan kepada individu. Dan individu itu gairu maksum, individu itu tidak maksum. Sebab kita mengetahui Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan idza adalah hakimu fasaba falahu ajran fa in akhta falahu fa in asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Di sini menunjukkan bahwasanya setiap mustahil akan ada salahnya. Dan Allah Ta'ala tidak menjamin setiap individu itu selamat dari kesalahan. Maka apa? Di sini dilarang kita menisbatkan agama kepada individu. Kenapa? Karena tidak dijamin keselamatannya. Adapun penisbatan kepada sunnah, maka ini sunnah adalah Islam. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghabarkan bahwa ketika beliau wafat akan terjadi penyimpangan, maka yang benar adalah ahlu sunnah yang berpegang teguh kepada sunnah. Kemudian adapun penisbatan kepada salaf yang dimaksud dengan salaf ini bukan individu sahabatnya, tetapi apa manhaj yang ditempuh oleh para sahabat, akidah yang ditempuh oleh para sahabat. Maksudnya kita penisbatan kepada jamaah, penisbatan kepada toipa, penisbatan kepada jalan yang mereka tempuh maka dikatakan salafi salafiyun. Bukan kita menisbatkan maaf kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala ataupun kita menisbatkan kepada Syekh Albani rahimahullahu taala ataupun menisbatkan kepada siapa? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Tetapi di sisi itu ada perkara yang harus kita pahami juga, Pak, bahwa para ulama adalah merupakan imam bagi kita. Maka kita bersama Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kita jadikan bahwasanya mereka adalah merupakan wasitah bagi kita untuk memahami agama. Tetapi kita tidak boleh menjadikan bahwasanya mereka adalah unsur din Artinya apa? Bahwasanya mereka adalah agama datang dari mereka. Tetapi kita memahami agama adalah pemahamannya melalui mereka dan bersama mereka kita kita berjalan. Nah ini poin. Artinya pada dalam poin ini kita tidak akan apa? Tidak akan kebingungan dan yang berkaitan dengan Taifah Mansur apa Syekh Muhammad bin al Wahab dan saya meyakini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berada di jalan di atas manhaj Taifah Al Mansurah. Baik, demikian jawabannya dan mudah-mudahan bisa difahami dan saat kita angkat kembali satu penelpon yang sudah menunggu. Assalamualaikum. Baik, terputus. Bagi para pendengar Roja, Anda bisa menghubungi layanan interaktif kita untuk bertanya di 021 823 6543. Dan kami berharap pertanyaan sesuai dengan tema yang kita gaji pagi hari ini. Assalamualaikum. Dengan siapa kamu di mana? Eh, dengan Baik, iya, Uh, eh, mau tanya ini Ustaz, tadi kan dijelaskan dalam satu hadis tentang yang seorang ibu yang meratap di kuburan anaknya gitu ya. Iya. Uh, tentang kesabaran itu. Uh, kesabaran itu kan di awal gitu tadi gitu ya. Iya. Nah, yang mau saya tanyakan apakah uh, tidak bermanfaat kesabaran setelahnya gitu? Uh, bukankah uh, apa namanya salah satu kesabaran itu prosesnya dari belajar gitu Ustaz? Uh, tolong dijelaskan Ustaz uh, kesabaran setelah musibah itu. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya. Jadi eh, penjelasannya bahwa kesabaran itu ketika ditimpa musibah. Ya. Adapun kalau orang bersabar setelah dia melakukan setelah dia murka setelah ia itu melakukan gejolak maka itu bukan hakikat kesabaran yang di situ pahalanya seperti yang dimaksud ya kalau ibu begini umpamanya ya ketika ibu ter apa dicuri barang ibu umpamanya ya wah mencak mencak ngomong kemana kemari gitu ya bahkan ya sampai ngomong Allah tidak sayang sama saya dan sebagainya umpamanya tapi lama kelamaan umpamanya ah naon aimat nak kata orang Sunda mah naon deh lamun teu sabar gitu ya artinya ketika orang mengatakan apalagi kalau bukan sabar ah sabar aja lah sekarang mah gitu nah Tentunya yang dimaksud bahwa pahalanya itu akan berbeda dan hakikat sabar itu berbeda gitu. Ketika kita itu bersabar pas musibah malapetaka meminta menimpa kepada kita. Dengan ketika kita telah melakukan sesuatu kemudian setelah itu apa? Bersabar. Jadi ketika setelah itu apa? Bersabar. Maka itu yang dimaksud dengan innamas sabra atau innamas sabru <clears throat> inna sudmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ketika kesabaran itu adalah menimpa. Dan para ulama telah mengatakan bahwa orang bersama musibah itu ada empat tingkatannya. Jadi ada empat tingkatan. Yang pertama adalah yang dinamakan dengan apa? Arido. Jadi dia ridho. Ya. Dan ini derajat yang paling tinggi. Ya. Jadi dia apa? Ribok. Ya. Kemudian derajat yang kedua adalah yang dinamakan apa asobru. Ya. Derajat yang kedua adalah dinamakan dengan sabru. Adapun riba maka ini adalah hukumnya mustahab. Ya. Jadi hukumnya apa mustahab? Adapun sabar hukumnya adalah wajib. Ya. Maaf ada tiga tingkatan bukan empat. Ya. Adapun tingkat yang ketiga adalah asuhtu atau bejar. Dimana Di ketika seseorang ditimpa musibah maka dia timbul di dalam hatinya amarah, murka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah apa? Berbahaya yang akan menyebabkan dia ya mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang dimaksud dengan apa? Dengan hakikat sobar ya. Jadi dalam tingkatan apa? dalam tingkatan sobar wallahu Baik, Ustaz. Untuk selanjutnya akan kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk, Ustaz. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari ya pendengar kita di telepon tidak sebutkan Ya dari Supriyatna di Karawangsat Mengapa firqah-firqah yang lain banyak yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah akan tetapi akidah dan manhaj mereka sangat jauh dari manhaj salaf jazakallah khair ya udah saya sering jelaskan ataupun para da'i jelaskan bahwasanya apa e, bukan pengakuan saja ya tetapi pengakuan itu perlu kepada kenyataan oleh sebab itu yang perlu dipahami bahwasanya bagi ahli sunnah itu ada ma'alim wa alamat jadi ahli sunnah itu punya rambu-rambu dan punya ciri-cirinya Ya, jadi punya rambu-rambu dan punya ciri-cirinya. Artinya rambu yang ditempuhnya, jalan yang ditempuhnya, dan sifat-sifat yang merupakan karakteristiknya. Ya saya telah sering jelaskan ya. E, ucapan para ulama, umpamanya di sini ucapan Imam Sufyan ibnu Aina. Ketika ia menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan ahli sunnah dan bagaimana sifat ahli sunnah. Beliau mengatakan as-sunnatu asyaratun fa in kunna fihi faqad istaqmala sunnah wa in taraka syai'an minha faqad taraka sunnah. Beliau mengatakan sunnah itu ada sepuluh. Ya. Barang siapa yang ada poin sepuluh ini pada orang itu maka dia adalah ahli sunnah. Barang siapa yang tidak ada ataupun hilang salah satunya maka dia bukan ahli sunnah. Jadi Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maka mesti dia menempuh rambu-rambunya dia menempuh dan apa memiliki sifat-sifatnya. Dan pernah Sahal ibnu Abdullah ditanya, kapan seorang dikatakan ahli sunnah man kana fihi asratu khisalin? Kapan sepuluhan dikatakan ahli sunnah apabila ia ada sepuluh poin katanya. Yang saya pernah jelaskan sepuluh poin ini. Kemudian yang ketiga umpamanya ucapan Imam Ahmad usul sunnati indana atamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillah. Pokok sunnah menurut kami adalah berpegang teguh kepada perjalanan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini katakan ciri-cirinya, ciri-cirinya. Kemudian ya banyak ulama juga mengatakan apabila kamu melihat orang memuji ahlul hadis dia adalah ahlus sunnah. Apabila kamu menggunjing ahlul hadis, apabila kamu melihat menggunjing ada orang menggunjing ahlul hadis dia adalah bid'ah jadi kalau orang itu senang dengan Yahya Ibnu Ma'in, senang dengan Imam Ahmad, senang dengan Imam Syafi'i, dia ahli sunnah. Kalau dia menggunjing pembawa sunnah, ya dia bukan ahli sunnah. Walaupun jamaah itu menamakan dirinya jamaah apa? Ahli sunnah. Maaf ya. Sebab sadar ataupun tidak sadar, ulama besar umpamanya di zaman ini yang telah mati, ya, dan saya bukan menghasarnya, tetapi umpamanya orang mengenal di Indonesia ini empat. Ya Syekh Saleh Utsaimin Syekh bin Bas Albani Syekh Mukbir rahimahullahu taala. Nah, kalau orang tidak menyenangi ulama-ulama seperti ini, dia tidak menyenangi kalau disebutkan Syekh bin Bas, dia tidak menyenangi kalau disebutkan Syekh bin Utsaimin ataupun yang lainnya dari ahli sunnah, maka menunjukkan bahwasanya hatinya tidak berada di atas sunnah dan hatinya tidak menyenangi apa? Sunnah. Jadi di sini ya, perlu kita ketahui adanya alamat, adanya apa? adanya ciri, adanya rambu-rambu yang wajib diketahui oleh setiap orang yang mengatakan bahwasanya adalah saya ahlu ahlu sunnah. Umpama, ya tadi juga dikatakan ada bingung tentang tapi Taifah Mansurah ini umpamanya dakwahnya lemah lembut. Lemah lembut ya bersama orang awam. Ya, dia bersikap keras juga terkadang kepada orang yang mujahir. Orang yang menampakkan bid'ahnya dengan terang-terangan, orang yang menampakkan maksiatnya dengan terang-terangan, kadang-kadang kita diperlukan keras. Tetapi secara umum dakwah ahli sunnah itu adalah birib kiwalin dengan lemah lembut, terutama masa hari ini masa fitnah, ketika alul hak sedikit, ya dan ahlul maksiat ahlul bidah itu begitu dahsyat dan be, apa banyak maka dakwahnya itu tentunya yang paling dikedepankan adalah arif kiwalin. dakwah dengan apa lemah lembut ya. Eh, kita angkat kembali dari penanya dari Allah di Cikarang Ustaz tadi mengatakan jihad dengan ketaatan kepada Amirul Mukminin. Siapakah Amirul Mukminin yang dimaksud dan jika di suatu negeri dipimpin oleh seorang kafir, apakah wajib tetap tetap taat eh, tetap taat kepadanya dan apakah pemimpin yang kafir itu sebagai Amirul Mukminin? Ya, ya berarti tidak paham bahasa Arab ya. Dikatakan Amirul Mukminin itu bukan bukan Amirul Kafirin, Amirul Mukminin. Ya, Amirul Mukminin ya Amir yang mukmin. <clears throat> amir yang mukmin yang berada di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, kalau pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau kita berada di negara kafir gitu ya? Yang pemimpinnya dia adalah apa? Kafir. Nah, maka pertama bagi orang yang ada di situ diperintahkan untuk berhijrah, ya. Untuk berhijrah dan dia berpindah dari negara itu. Bagi siapa yang memiliki kudroh, yang memiliki wasilah untuk berhijrah maka dia berhijrah. Ya. Kedua, kalau ditakdirkan ini satu negara bahwa pemimpinnya adalah kafir. Nah, bagaimana apa yang ditempuh oleh kaum muslimin? Ya. Maka kalau berkaitan dengan kepemimpinannya, ya, dia akan mengatakan bahwasanya dia adalah pemimpin negaranya. Walaupun dia adalah kafir ya. Pemimpin negaranya. Tetapi apa kewajiban dia? Ya. Kewajiban dia adalah berdakwah kepada Allah Ta'ala dengan sekemampuan dan dia mendohirkan Islam dengan sekemampuan. Nah, kapan dia diperbolehkan untuk memberontak? Ya. Di situ dibolehkan dia untuk memberontak ya, kepada pemimpin yang kafir. Tetapi para ulama mengatakan bisalah satu surut, yaitu dengan tiga syaratnya. Syarat yang pertama, an yakuna ladaihil muslimin kuah. Di mana di sisi kaum muslimin ada kekuatan, dan tentunya kekuatan ini harus berkumpul dua hal. Yaitu apa? Kuatul imaniyah wa kuatul madiyah. Kekuatan keimanan, di mana memang pasukan dan kaum muslimin ini sudah memiliki perlengkapan kekuatan dari segi keimanan dan kesobaran. Dan perkara-perkara yang dia akan berjihad ya. Yang kedua adalah kekuatan madiyah. Artinya apa? Kalau dia akan memberontak dan tentunya pemimpin ini memiliki bala tentaranya, memiliki pasukannya, memiliki ininya. Maka tidak mungkin kita memberontak memakai pisau dapur. Ya. Kita memberontak pakai bambu runcing, punya sedangkan mereka punya artileri, punya kapal, pesawat dan sebagainya. Ya. Maka di sini ya tentunya kita harus mendekati kekuatannya, memiliki kekuatan itu. Ya. Yang kedua, bahwasanya kuah mustaqilah kekuatannya itu kekuatan yang mendiri bukan saytarah min a'dail Islam jadi bukan satu kekuatan rekayasa dari musuh-musuh Islam ya, artinya apa bahwa di sini ketika katakanlah kita mendapatkan pemimpin yang kafir ya yang dihukumi kafir berdasarkan ulama dan ulama telah sepakat akan kekafirannya kemudian dengan dalil-dalilnya ya ditakdirkan seperti itu dan bukan kelompok tertentu ataupun orang kecil yang menghukuminya tetapi ulama dan telah tegak padanya hujah telah tegak padanya syarat-syarat untuk dikafirkan maka tidak boleh umpamanya ya untuk menghancurkan negara ini dengan kekuatan dari luar yang tadinya adanya kedamaian setelah itu mungkin ya semakin tidak damai ya dan setelah itu kekuatan orang kafir yang akan mencaplok kekuatan kita sehingga matilah Islam di tempat itu. Ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga dikatakan oleh para ulama dan saya senantiasa dengan telinga saya mendengar dari Syekh Mukbil bin Hadi dalam apa darasnya. Alayakuna daur. Jika ditakdirkan kita berada kekuatan itu maka tidak boleh nantinya yang berperang adalah muslim dengan muslim saling membunuh teralirnya orang-orang yang tidak punya dosa teralihnya orang-orang tua, wanita-wanita, anak-anak kecil, maka kita harus menjaga darah mereka. Dan ini juga dipahami dari sejarah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, maka dia berada dalam kekuasaan kafir dan dia berjalan dengan pemerintahan kafir. Dalam arti berjalan bukan arti mengikuti kekafirannya, tetapi dalam berarti dengan kesetabilan negara yang ada dalam tempat itu. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah Taala berikan kepadanya dan kepada kaum muslimin kekuatan di Madinah. Baru di situ ya. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan semua para nabi mereka seperti itu. Ketika dalam keadaan lemah, ya, ketika dalam keadaan apa? Keadaan lemah. Sebab wajib dipahami ya. Satu tempat ketika ada pemimpinnya, hatta kafir atau zalim lebih rendah lagi itu lebih baik ketika tidak ada pemimpinnya. Dimana mana di waktu itu harus dipahami bahwasanya manusia tidak akan memakan manusia yang lainnya ketika ada orang yang memimpin. Tetapi di situ jangan salah paham kepada apa yang saya sampaikan. Yaitu apa? Bahwasanya apa? Tidak mengatakan bahwasanya kita itu menyetujui pemimpin yang kafir dan kita berada bersama orang kafir tidak. Tetapi maksudnya apa? Yang berkaitan dengan kestabilan negara gitu yang berkaitan dengan kestabilan negara maka berkaitannya seperti itu dan itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika apa di Mekah kita ketahui ya maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ya dan itu kita wajib untuk memahaminya tentang kaidah seperti ini sebab kita tidak boleh mengamalkan sesuatu dengan apa dengan dengan hawa nafsu ya tetapi kita berjalan dengan ilmu berjalan dengan dengan ilmu. Maka kewajiban kita apa? Berdakwah dan mengadakan perubahan dan menempuh berbagai sebab untuk datangnya kekuatan dan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu pesan singkat kembali kita angkat dari hamba Allah di Cilengsi. Sebagaimanakah menjawab tentang syubhat yang dilemparkan oleh sebagian firqah bahwa kaum muslimin pada masa ini berada dalam fatrah atau masa sebelum Fathu Makassar. Jazakallahu khair. Eh, fatrah sebelum Fatwa Makkah. Eh, saya tidak tahu maksudnya ini patroh apa maksudnya. Iya, sebagian kaum muslimin disebutkan eh, menganggap bahwa pada masa ini kita adalah masa sebagaimana Rasulullah sebelum Fatwa Makkah sehingga ada di antara mereka meyakini belum wajibnya uh, salat dan beberapa syariat syariat yang ditetapkan setelah Fatwa Makkah itu. Wah, wow. hada dolalun mubin. Ini adalah kesesatan yang nyata jadi kesesatan yang nyata. Fa inal wajibat la tata'allaqu bil quwwah. Waduhur muslimin ala a'da'il Islam. Ingatnya bahwa begitu banyak kewajiban-kewajiban di dalam Islam tidak berkaitan dengan kekuatan kaum muslimin dan tidak berkaitan dengan berkuasanya kaum muslimin. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kalau ada orang yang seperti ini sebenarnya bisa menyeret ia kepada kekupuran, ya. Kenapa begitu? Kalau wajibnya sholat, wajibnya haji, wajibnya ibadah, maka kita sekarang wajibnya tauhid. Apakah wajib bertauhid ini setelah punya kekuatan, setelah punya kekuasaan, atau sebelum punyanya kekuasaan? Maka di sini wajib dipahami, ya, oleh orang-orang seperti ini, ini sangat sesat sekali dan ini dulu ya satu taifah Mikawis 9 ya yang sekarang ada di Az-Zaitun itu ya. Wajib kita untuk memahami bahwa apa kewajiban-kewajiban ini tidak tegak kecuali adanya amir gitu. Kecuali adanya khalifah ataupun adanya ulil amri. Ya maka kita ketahui dua sisi yang harus dipahami. Bahwa apa? Tahqiqul ubudiyah itu adalah min asbabin nasri. Bahwa kita harus memahami merealisasikan ubudiyah kepada Allah taala adalah sumber datangnya kemenangan, sumber datangnya pertolongan. Maka oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama yang didakwahkan bukan mengajak bagaimana mencari kekuasaan sebagaimana orang-orang dungu ini gitu. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan umir tuan uqatilan nas yashhadu alla ilaha illallah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu Wa ma umiru ila liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan Allah taala mewajibkan salat sebelum hijrah berdasarkan kaul yang rajih adalah setahun sebelum hijrah ketika Nabi SAW diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala. Maka kewajiban sholat sebelum kewajiban jihad. Bahkan lihat kepada sebuah ayat. Maaf ya kalau saya menyatakan wahai orang-orang yang dungu. Karena memang dungu ya. Perlu kata-kata itu keras nggak apa-apa. Kadang-kadang walaupun saya pinginnya lembut ya. Tetapi ini berbahaya gitu orang yang mengatakan ini berbahaya ini. Ya kadang-kadang tidak perlu dihormati orang mengatakan seperti ini sebab terlalu jauh gitu. Tidaklah membaca ayat alam taro ilaladina ladzina lahum kufu aidi wa aqimus shalah. Ini hubungannya dengan apalagi dengan Putu Mekah ya. Tidaklah kamu memperhatikan kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka tahan tangan-tangan kamu. Artinya apa? Di sini adalah ketika dilarang dulu dilarang terlebih dahulu maaf untuk berjihad dengan tangan dan tombak. Lalu tegakkan sholat, tunaikan zakat. Ini ayatnya. Kemudian kita ketahui bahwasanya kemenangan dan pertolongan itu manakala kita telah melakukan menjauhi maksiat. Bahkan kalau Allah taala inna sholata kanat tanha anil ini anil fahsya'i iwal muka. Di antara yang akan bisa menjauhkan kita dari perbuatan maksiat adalah kita melakukan sholat. Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asamu wijaun. Saum itu adalah hujah. Maka tatkala kita menunaikan saum akan terjaga dari bentuk-bentuk maksiat yang sehingga itu datang pertolongan Allah Taala. Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inna innama yansurullahu hadhil ummat bil fiha bidu'aihim wa bisalatihim wa bi ikhlasihim Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah di antara mereka. Dengan sebab doa mereka, solat mereka, dan keikhlasan mereka. Waqala Allah Ta'ala wa'adallahu ladina amanu minkum wa aminu salihata la istahlifanahum fil ardi kama istahlafa ladina min qablihim. Wa la yumakinana lahum dinahum alladhi irtadolahum wa la yubadina lahum min badi khawfihim amna. Ya'buduna. Ya'budunani la yushrikuna nabi syai'ah. Lihat. Bahwasanya dalam ayat ini datangnya pertolongan Allah Ta'ala, datangnya kemenangan dengan sebab mentauhidkan Allah Ta'ala, dengan sebab beramal soleh, dengan sebab keimanan. Dan lihat orang-orang yang akan diberikan kekuasaan adalah orang yang menegakkan sholat. Walayansurunallahu mayansuru inallaha laqawiyyun ajiz alladziina imakanum fil adi aqamu sholata wa atau zakata. Makanya perintah-perintah ibadah menunaikan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Bapak yang dirahmati oleh Allah Taala penanya di sini, orang yang bodoh memiliki dua sifat. Ima dia menyangka dalil bukan dalil, ima dia menyangka subhat padahal bukan subhat. Ima yadunu annahu dalil walaysa bidalil wa inna yadunu annahu aw anha subhat wa annahu laysa bisubhat. Di mana orang kadang-kadang bagi orang awam ini dia menyangka ini sebuah dalil padahal itu adalah bukan dalil. Ia menyangka itu adalah subhat padahal ini bukan subhat. Jadi bagi Bapak yang dirahmati oleh Allah Ta'ala ini sebenarnya tidak ada subhat sama sekali. Karena kedohiran kesesatannya, kedohiran penyimpangannya itu bukan subhat. Kalau ada orang mengatakan jadi nabi, ya bagi orang yang sedikit ilmunya naik, maka itu tidak dianggap bahwa itu adalah sebuah subhat bagi dirinya. Karena dia nampak ilmunya. Hanya orang bodohlah ketika ia menyangka sebuah dalil dan bukan dalil ataupun dia menyangka itu subhat padahal sungguhnya bukan apa? Bukan syubhat. Kenapa? Karena ahlu bid'ah kadang-kadang mengetengahkan dalil sesungguhnya itu bukan dalil dan dia apa melontarkan kepada kita syubhat sesungguhnya itu adalah bukan syubhat. Seperti iman rahimakumullah. Di mana mereka mengatakan, siapa yang memerintahkan kamu sholat? Amir atau siapa? Sebab ini adalah intinya apa? Bahwa orang-orang seperti ini mengatakan bahwa kerajaan Allah Ta'ala itu perlu dieksistensikan di bumi. Jadi khalifah itu adalah sebagai wakil dari kerajaan Allah gitu kan. Maka nanti ada yang memerintahkan sholat itu ada menterinya mungkin ya. Orang-orang seperti ini nanti ada menteri sholat itu, ada menteri zakat, ada menteri apa haji. Sehingga kalau pingin haji ya menterinya udah memerintahkan haji belum. Gitu. Nanti kalau sholat menterinya udah memerintahkan sholat atau belum. Nah ini kedunguan, kebodohan yang sangat bodoh, muntaha gitu. Kebodohan yang sangat bodoh ini. Kebodohan yang sangat bodoh. Walaupun yang tertipunya banyak mahasiswa ini. Bahkan banyak bergelar dokter, tetapi gelar dokter itu kan banyak. Apa dokter Baituria ya? Dokter apa? Dokter hewan ya jangan ngomong agama gitu ya. Ya ngurusin hewan aja gitu. Kalau berbicara tentang agama nanti menyimpang itu. Baik. Bagi para pendengar Roja, Anda yang ingin bertanya, kita buka kembali line interaktif di 0218236543. Dan pembahasan kita pagi hari ini tentang penjelasan dan syarah dari hadis At-Ta'ifah Al-Mansurah atau kelompok yang dimenangkan, golongan yang selamat Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan kita buka kembali di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umur di mana? Ini dari Memunah di Ciklapa Gading. Silakan. Apa yang telah dijelaskan Pak Ustaz tadi ya, bahwa kita harus uh, apa berani untuk uh, menegakkan kebenaran itu ya Pak Ustaz ya. Yeah. baru ini kan kemarin lewat, uh, lewat radio, uh, ada satu radio yang menghujat Radio Roja itu bahwa Radio Roja itu adalah pengacau. Nah saya secara pribadi ingin mendekati jemaah-jemaah di tempat di mana radio ini biasanya um, cover beritanya gitu Pak Ustaz ya. -hmm. Relay beritanya itu ingin menjelaskan bahwa uh, jadi mana ada kekuatan saya untuk pertama kali untuk mengatakan kepada jemaahnya gitu bahwa itu salah kalau mengatakan Raja Raja itu ada Raja pengacau iya, gitu. Iya. Ya itu kan sangat menyakitkan rasanya Pak Padahal kan dengan meninggalkan semua kebiasaan kita yang memang tidak dicontohkan Rasul itu kan sangat membawa apa membawa apa membuat kita bahagia gitu ya. Maksudnya kita terlepas dari hal-hal yang iya, iya. cuma sia-sia gitu Pak Ustaz. Nah, saya yang ingin saya tanyakan kepada Ustaz bagaimana caranya saya untuk mendekati mereka gitu Pak Ustaz. Iya, iya. Nah, dan ini memang bukan hanya di di radio yang kemarin yang saya dengar itu banyak Pak Ustaz di kampung kita juga itu pada mengucilkan kami yang sudah tidak mau lagi mengikuti tahlil-tahlilan gitu ya. Iya, iya. Ya, ya. ya, pokoknya yang bidah-bidah gitu kita ya. insya Allah kita mau tinggalin semua gitu Pak Ustaz ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga maaf yang jika mungkin kalimat-kalimat yang saya tadi sampaikan ada yang apa keras itu ya. Tetapi saya inginnya ya tetap asal itu adalah lemah lembut. Tetapi ketika ada sesuatu yang memang ya diperlukan untuk keras-kerasnya. Nah sekarang bagaimana dengan ada orang menghujat terhadap umpamanya radio roja dan sebagainya. Nah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang membantah hak ya dan orang kadang-kadang berpaling dari hak ataupun mungkin ia apa melakukan sesuatu yang tadi disebutkan itu anwa yaitu ada beberapa jenis ya. ya. Jenis yang pertama adalah sahibul hawa yaitu orang-orang yang jelas adalah pengikut hawa nafsu. Jadi ini bukan hanya berkaitan dengan masalah radio rojaknya ya. Artinya orang yang menentang kebenaran, menentang hak, menentang hujah, itu ada anwa, ada beberapa apa? jenis ya. Yang pertama adalah sahibul hawa. Mujahirah bil bidah. Yaitu orang pengikut hawa nafsu dan orang yang menampakkan tentang lawan dari sunnah yaitu bid'ah. Nah, maka ikhwatu iman rahimakumullah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk berhati-hati dengan mereka. Wajib menyelamatkan diri dan menjaga diri kita. man kana lahu dulisanin aw duquwatin fa alaihi an yunabbihahu bi wa bilisanihi. Bagi orang yang memiliki kemampuan dalam tangannya, kekuasaannya, maka diperingatkan orang ini dengan kekuasaan. Ya. Bagi orang yang memiliki kemampuan dalam lisan, lisannya masmu, lisannya didengar, lisannya memberikan pengaruh, maka bagi dia adalah memperingatkan orang ini dengan lisan. Ya. Imam memperingatkan kaum muslimin kepadanya dengan lisan atau secara langsung kita mendatangi dengan lisan. Dan barang siapa yang tidak memiliki apa-apa, maka dia mengingkarinya dengan hati. Ya. Kemudian yang kedua, iman an yakuna ladaihi subuhat. Aw ma'lumat ghairu sahihah. Panubayyinuhum birifki walin huwa aula. Adapun yang kedua adalah orang yang telah terliputi dengan syubhat atau orang-orang mungkin karena ada maklumat yang tidak benar. Maklumat itu apa? Sesuatu yang dia ketahui ataupun berita yang dia ketahui tidak benar tentang kita. Apa itu salafi, apa itu ahli sunnah, mungkin. Atau lebih khusus punya apa itu dakwah roja dan bagaimana gitu. Apa yang dikatakannya lama kelamaan kok dalil saja umpamanya itu. Maka kita apa? Kita menjelaskan kepadanya ya, kita dengan apa dengan cara yang baik lemah lembut datangi orang ini sampaikan hujah kepadanya seperti tadi ibu ya Hasan mendekati ya menyampaikan kalau kamu pingin lebih ini coba dengarkan saja dulu coba jangan dulu apa simpan dalam hati itu kebencian simpan di dalam hati itu penolakan dengarkan dulu dalilnya dengarkan dulu argumentasinya kan kita bisa seperti itu yang ketiga ima dimungkinkan apa awam orang-orang awam yang dia dikuasai oleh orang-orang tertentu yang adanya di ayah sayyah. Sebab kadang-kadang orang awam itu terkayasa dengan adanya di ayah sayyah. Yaitu apa? Dengan adanya propaganda yang didengar yang didengar tidak baik gitu. Ya seperti umpamanya tadi ketika orang membaca buku ini oh antum Wahabi. Ketika melaksanakan ini berarti Wahabi. Ya, ataupun mungkin oh antum Hambali ataupun saya Syafi'i dan sebagainya. Maka penamaan-penamaan ini, antum umpamanya nama ini, oh antum teroris, antum ini, antum keras, antum ini dan sebagainya. Maka apa? Kita harus lebih bijak lagi gitu. Ketika orang-orang awam ini di mana apa yang masuk kepada telinganya, apa yang masuk kepada hatinya adalah sesuatu yang merupakan diayah sayah dari orang lain. Maka kita harus lemah lembut, harus dengan hikmah mendekati orang-orang awam ini. Ya, kita berlemah lembut menyampaikan dengan argumentasi dan apa yang kita katakan ini, apa yang kita sebutkan ini, apa yang kita ajarkan ini sebenarnya adalah Islam, sunnah, ya. Dan kita sama-sama meneg ingin menegakkan syariat ini, ingin menegakkan sunnah ini. Tetapi kita adalah perlu dengan dalil dan dengan argumentasi. Hadapi dengan argumentasi, hadapi dengan kelembutan dan dengan hujah sehingga Allah Taala berfirman kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ana wa manitaba'ani. Di mana Allah mengatakan kul hadhihi sabili ad'u al basirah. Di mana di sini katakan bahwa kita menyeru kepada Allah taala dengan basirah. Kemudian siapa? Dan orang-orang yang bersetiku yaitu para sahabat dalam hadis ayat itu. Nah, termasuk kita hari ini. Jadi Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala selain kita memiliki kesabaran bahwa kesabaran ini perlu didukung dengan hujah. Artinya apa? kita bisa untuk mendekati, berinteraksi, mendekati dan meluluhkan hati mereka dengan kebaikan akhlak kita. Wallahu a'lam. Baik, uh, penjelasan yang tersampaikan tadi mungkin kaji uh, pembahasan yang terakhir yang bisa kita angkat dari pertanyaan baik telepon maupun pesan singkat Ustaz karena waktu sudah tidak mencukupi dan sebagai kesimpulan akhir tafadhol Ustaz. Ya, ikhwati iman rahimakumullah. Ya, pertama ya kita mudah-mudahan ya bisa ya, untuk mengumpulkan dan kita artinya bisa mengikuti sifat-sifat ini tentang apa yang dihabarkan tentang Taibah Al-Mansurah. Tetapi semuanya adalah kembali kepada kita, keikhlasan kita, cara kita belajar dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir bahwa apa? E, kita wajib jadi dalam berdakwah ini dalam menyampaikan hujah ini abirik wal dengan lemah lembut walaupun terkadang diperlukan kita bersikap keras apabila munasabah apabila itu sesuai dengan kondisi dan mungkin dengan kelompok-kelompok yang telah jelas nampak kesesatannya ini dan ulama dan umat telah tahu kesepakatan-kesepakatan apa kesesatannya ini maka tidak apa-apa kita menjelaskan dengan keras ataupun kita diperlukan terkadang keras apabila keras itu adalah bermanfaat maka kita lakukan keras Apabila lembut itu ada lebih bermanfaat, maka itu lembut adalah lebih utama. Walaupun para ulama kita mengatakan asal di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah birifki walin, yaitu dengan apa? Dengan lemah lembut, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan pemahaman terhadap agama ini dan mudah-mudahan Allah taala menjadikan kita menjadi taifah al-mansurah Wa akhiru da'wana anil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.